Yaitu ayat yang tersebut dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka dan Rabb kamu telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah kalian jangan beribadah illa iya kecuali kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana dan hendaklah kalian berbuat baik ihsan kepada al walidain kedua orang tua. Al ayah sampai terusan ayat. Ayat ini disebutkan dalam kitab Tauhid dari kalimat Allah ta'budu illa iya. Kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ibadah min qawaih termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala termasuk qadanya Allah Subhanahu wa taala Sementara qada Allah qadanya Allah Subhanahu wa taala keputusan Allah Subhanahu wa taala dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama qada'un syar'i. Qada'un syar'i ketetapan kodok secara syariat. Dan ini berlaku untuk semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Keputusan yang syar'i seperti ini bisa terjadi pada makhluknya bisa pula tidak terjadi. Nah, yaitu berupa syariat agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memutuskan dengan ketetapan syariat yang mulia ini segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhai. Allah menyukainya untuk hamba-hambanya. Namun kodok ini belum tentu terjadi. Sebab di tengah-tengah umat manusia ada yang mengamalkan syariat, ada yang tidak. Ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, contoh kobok yang syar'i yang pertama ini ialah ayat yang sedang kita bahas sekarang ini dari kalimat wa rabbuka dan Rabb kamu telah memutuskan menetapkan qadanya apa itu qadanya Allah ta'budu illa iya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata bil walidaini ihsana dan kami memutuskan supaya kalian berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua. Nah, qadha di sini ketetapan Allah di sini ialah qadha'un syar'i. Perkara yang syar'i. Sebab ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua juga demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya dua perkara tadi ibadah dan berbakti sama orang tua ternyata tidak dilakukan oleh semua umat manusia. Ada yang melakukannya, ada yang tidak. Sehingga ini ialah qada'un syar'i, ketetapan yang syar'i. Yang kedua ialah qada'un kauni. Qada'un kauni. Artinya ketetapan takdir keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka qada yang takdir seperti ini keputusan takdir seperti ini itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam lahil mahfub. Dan keputusan kauni, takdir seperti ini, itu umum. Mencakup perkara yang Allah cintai mencakup pula perkara yang tidak Allah cintai. Begitu. Sehingga kalau yang kau kau kauni ciri-cirinya ialah pasti terjadi. Karena itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja yang telah terjadi di muka bumi ini itu namanya qabaun kauni. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kauni yakni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya perkara-perkara yang telah terjadi itu ada yang Allah cintai, ada pula yang tidak Allah cintai. Seperti Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat yang keempat. Allah menegaskan wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada Bani Israel dalam Alkitab, dalam kitab bahwasanya sungguh-sungguh kalian wahai Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan sungguh-sungguh kalian akan merasa tinggi dengan ketinggian yang besar, kesombongan yang besar. pengertian kami menetapkan kepada Bani Israel, yakni ketetapan takdir. Keputusan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, Allah menakdirkan Bani Israel, mereka itu membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Nah, maka kobok di sini ialah kobokun kauni. Ketetapan kodok yang takdir. Satu, dikarenakan membuat kerusakan di muka bumi ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan syar'i, maka dia bukan ketetapan yang syar'i. Tapi kau ini. Paham? Yang pertama itu dikarenakan disyariatkan apa namanya membuat kerusakan di muka bumi ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula disyariatkan olehnya. Yang kedua ialah telah terjadi apa yang ditetapkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qobaknya kauni, ketetapan ketetapan yang sifatnya kauni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barangkali yang tanya, Disebutkan dalam ayat ini tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Bani Israel membuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Bagaimana kau bisa begitu? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Jawabannya ialah Jawabannya ialah bahwasanya sesuatu yang dicintai itu ada dua macam. Al-mahbubu kismani. <clears throat> yang dicintai itu ada dua macam. Yang pertama, mahbubun lidatihi. Dicintai karena zat perkara tadi. Ini zatnya dia yang memang layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah, keimanan, tauhid, sunnah, berbakti sama orang tua. Tanya semisalnya. Dari perkara-perkara yang disebutkan dalam syariat. Itu semuanya pada zatnya, pada zat amalan-amalan tadi, memang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mahbubun di zatihi. Dicintai karena memang zat amal tersebut. Yang kedua, dicintai mahbubun di ghairih. Dia dicintai karena ada unsur yang lain. Maksudnya, zat amalan tadi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat amalannya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan ada perkara yang lain, ada kemaslahatan di balik itu, ada hikmah di balik itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara tadi dari sisi hikmahnya dan kemaslahatannya. Contohnya, kerusakan di muka bumi. Seperti paceklik, adanya penyakit, kefakiran, dan yang lain-lainnya. Maka perkara-perkara tadi pada zatnya dibenci nggak disukai sama orang orang nggak seneng yang namanya paceklik orang nggak seneng yang namanya kekeringan Seneng pangan papan orang nggak suka yang namanya sakit atau penyakit orang secara tabiatnya tidak suka yang namanya fakir namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semuanya pada makhluknya dalam keadaan tidak dicintai ada maslahat dan ada hikmah di balik itu maslahat dan hikmah inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maslahatnya ialah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman ظهر الفساد في البر والبحر فيما كسبت أيدي الناس liyudhiqahum alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah menegaskan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semuanya dengan sebab ulah tangan-tangan manusia sendiri. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka sebagian yang telah mereka lakukan tadi dengan tujuan dengan maslahat la'allahum yarji'un semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala nah yang namanya kerusakan di muka bumi di daratan dan di lautan itu perkara yang makruh, perkara yang ada sukai pada saatnya. Nggak ada yang suka itu. Namun ternyata di balik itu ada kemaslahatan dan ada hikmahnya yaitu dengan harapan mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaslahatan ini tadilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan mahbubun li ghairihi. Perkara yang dicintai Dikarenakan ada sebab yang lain di balik itu. Begitu. Sehingga tidak bertentangan kenyataan yang disebutkan di atas Allah menafsirkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Pengertiannya, zatnya Allah nggak mencintainya. Namun di balik itu ada hikmah besar yang Allah cintai. Mm -mm. Sekarang contoh yang lain, contoh yang ada di kalangan umat manusia. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Sakitnya ini parah. Secara medis, kata sang dokter, penyakit ini insya Allah disembuhkan dengan cara kai. Kai itu ialah besi yang dipanaskan sampai menganga begitu, panas, kemudian diletakkan di tempat yang sakit. Kita akan mengatakan pengobatan seperti ini orang ada yang suka. Sebab sakit, panas, menggunakan besi yang sangat panas. Namun pengobatan tadi itu disukai dari sisi yang lainnya. Dari sisi kemaslahatan dan hikmah di balik itu. Yaitu kesembuhan. Biidnillahi ta'ala. Begitu. Sehingga yang namanya yang namanya pengobatan dalam bentuk kai, dalam bentuk obat eh, besi panas tadi itu dibenci pada zatnya, namun disukai pada maslahat dan hikmahnya. Masya Allah. Mm -mm. Sehingga sekali lagi kesimpulannya ayat ini waqadha buka dan Rob kamu telah menetapkan yang dimaksud ialah qada'un syar'i ketetapan syar'i Allah Subhanahu wa taala mencintainya meridainya untuk segenap umat manusia namun terkadang terjadi, terkadang pula tidak terjadi. Itu semuanya dengan taufiq dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat ini dari lafaz wa qadha rabbuka Rabbmu telah memberikan ketetapan di sini yang dipanggil ialah Rasulullah SAW. Wa qadha rabbuka. Rabbmu. Yang dimaksud dengan kamu di sini ialah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Yang diajak bicara ialah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Namun setelah itu, pada lafaz yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Allah ta'budu illa iya. Hendaknya kalian menggunakan kalimat jamak. Kalian ini umat manusia, kaum muslimin, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Di sini ada perpindahan orang yang diajak bicara. Pada lafaz yang pertama, wa buka, yang diajak bicara ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz yang kedua, Allah ta'budu illa iya Yang diajak bicara ialah umat manusia, kaum muslimin pada umumnya. Dan ini ada yang serupa Tak kesurfaan dengan ayat yang disebutkan di sini. Yaitu yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat pertama, ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa" ila akhir ayat. Yang artinya wahai wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kalian menceraikan para istri. Di sini dalam ayat ini yang dipanggil ialah Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabi. Yang dipanggil ialah Rasulullah SAW. Namun pada lafaz yang berikutnya, yang dipanggil ialah umatnya. Iza tallaqatumun nisa' Bila kalian, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, mencerai istri kalian. Itu namanya perpindahan panggilan yang diajak bicara. Pada lafad yang pertama yang di, yang diajak bicara ialah Rasulullah SAW. Pada lafad yang kedua yang diajak bicara ialah umat manusia. Fungsinya apa ini? Fungsinya kata para ulama, fungsinya ialah untuk tanbih peringatan peringatan kepada pihak yang diajak bicara supaya mereka serius dan perhatian dengan perkara yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi sehingga panggilan yang pertama untuk Rasul SAW supaya beliau perhatian panggilan yang kedua untuk umatnya juga supaya mereka perhatian Fungsi yang kedua ialah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pimpinan umat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pimpinan umat ini. Maka semua per, per, semua pembicaraan yang ditujukan untuk beliau, semua pembicaraan yang ditujukan untuk beliau, maka itu juga ditujukan untuk segenap umatnya. Ditujukan untuk segenap umatnya. Begitu. Fungsi yang ketiga Ini sebagai isyarat yang menunjukkan bahwasanya syariat yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam syariat yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk beliau sendiri dan juga berlaku untuk umat beliau. Kecuali perkara-perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW dengan dalil. Begitu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya semua perkara syariah ini berlaku untuk para nabi yang Nabi kita Muhammad SAW dan segenap umatnya. Tidak ada yang khusus untuk masing-masing mereka kecuali bila ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Faedah yang keempat, kata para ulama, ini adalah isyarat adalah isyarat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam itu ialah mar marbub la rab seseorang yang diatur bukan rob bukan pengatur Beliau seorang abid la ma'bud. Beliau seorang yang beribadah kepada Allah, seorang hamba, bukan sesembahan yang sembah. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam masuk pada ucapan Allah Allah ta'budu illa iya. Kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Menunjukkan bahwasanya Rasul SAW juga beribadah kepada Allah. Beliau seorang hamba, bukan seorang Tuhan, bukan seorang sembahan yang harus disembah. Ini beberapa fungsi kenapa dalam ayat ini ada perpindahan pihak yang dipanggil. Pada lafaz yang pertama dipanggil Rasulullah SAW pada lafaz yang kedua yang dipanggil ialah segenap umat beliau. Fungsinya ada empat tadi. Nah. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menetapkan kepada segenap umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah ta'budu illa iyah. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini berlaku untuk para nabi, para rasul, dan juga segenap umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang perlu difahami di sini bahwasanya penghambaan kepada Allah al-ubudiyah penghambaan kepada Allah itu dibagi tiga oleh para ulama. Penghambaan kepada Allah itu dibagi tiga oleh para ulama. Yang pertama, ubudiyah ammah penghambaan secara umum. Ini ubudiyatur rububiyah likulli makhluk. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai uh, yang berlaku untuk semua makhluk Allah, yang berlaku untuk semua makhluk Allah. Maksudnya semua makhluk ini semua umat ini ialah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mencakup orang muslimnya, orang kafirnya, yang lakinya, yang perempuannya, yang tuanya, yang mudanya, yang kecilnya, semuanya. Masuk dalam bab yang pertama ini, yaitu ubudiyah ammah, pengabahan secara umum, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala menegaskan In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, tidaklah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi melainkan dia akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Sehingga ayat ini tegas menunjukkan semua makhluk ini yang di langit, yang di bumi, yang di semua tempat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ubudiyah amah. Yang kedua disebut dengan ubudiyah khasah. Ubudiyah khasah penghambaan khusus. Penghambaan khusus ini ialah ubudiyatu ta'ah. Penghambaan dalam bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penghambaan dalam bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mencakup semua pihak yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya mencakup semua pihak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Dan ini khusus untuk kaum muslimin, kaum mukminin saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 Allah menyatakan wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا Allah mengatakan dan hamba-hamba Allah ibadur rahman hamba-hamba rahman ini ubudiyah khasa kata para ulama pengapaan secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ketaatan kepadanya mereka itu ialah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna seorang yang berjalan di muka bumi dengan tenang dengan tawabuk dengan rendah diri. Sehingga yang kedua ini mencakup semua pihak yang muslim, yang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Yang ketiga ialah ubudiyah khasatil khasah. Ubudiyah khasatil khasa, pengambaan khusus yang lebih khusus lagi ini pengabahan yang super khusus. Dan ini dikhususkan untuk para nabi dan para rasul saja. Ini ialah ubudiyatul rasul alaihi wassalatu wassalam. Pengabahan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka pengabaannya itu super khusus Dikarenakan mereka mengumpulkan dua perkara. Mengumpulkan perkara yang pertama ialah penghambaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara kedua ialah dikarenakan mereka sebagai seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup menggabungkan antara ubudiyah dan ar-risalah, penghambaan dan kerasulan. Sehingga khusus untuk mereka penghambaannya disebut dengan ubudiyah khasatil khasah. Nah, Masya Allah. Sehingga ayat ini Allah ta'budu illa iya kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Ini ubudiyah khasah dan juga khas setelah khasah. Yang melaksanakannya, maka dia akan mencapai ubudiyah khasah, pengembangan secara khusus. Dan bila yang melakukannya ialah para nabi dan para rasul, maka ubudiyahnya khas setelah khasah. Nah. Kemudian dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya semata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah yang kedua yaitu wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al walidain mencakup bapak dan ibu. Berbakti kepada kedua orang tua. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya birul walidain berbakti kepada kedua orang tua itu menduduki peringkat yang kedua. Menduduki peringkat yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jelas di sini. Yang pertama disebutkan perintah beribadah. Yang kedua disebutkan perintah berbakti. Berarti nomor duanya di sini. Menunjukkan pula kata para ulama menunjukkan bahwasanya hakul walidain hak kedua orang tua hak kedua orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa taala setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulia dan betapa besar betapa agung amalan birrul walidain berbakti kepada orang tua itu. Lalu yang banyak lalu bagaimana dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Padahal Rasulullah SAW itu juga memiliki hak yang mulia. Kenapa tidak disebutkan dalam ayat ini? Jawabannya, jawabannya ialah bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengandung di dalamnya terkandung dalamnya hak Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi hak Allah itu terkandung di dalamnya hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin diibadahi tidak mungkin diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sehingga hak ya Rasul, haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk pada bagian haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah ta'budu illa iya. Kalian jangan beribadah hanya kecuali hanya kepada Allah. Itu mencakup haknya Allah dan haknya Rasul. Haknya Allah ialah kita harus mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Haknya Rasul ialah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat beliau. Begitu. Sehingga baru kemudian disebutkan hak yang berikutnya wabil walidaini ihsana dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dengan demikian jelas apa yang disebutkan dalam ayat ini. Masya Allah. Ini beberapa perkara yang perlu dijelaskan diuraikan pada pembahasan ayat ini Al-Isra ayat yang ke-23 yang intinya disebutkan dalam kitab Tauhid ayat ini menunjukkan ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala yang syar'i yaitu keharusan mempersembahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah ta'budu illa iya. Dan lafat ini Allah ta'budu illa iya mengandung makna syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ta'budu kalian jangan beribadah sama dengan la ilaha. Kemudian illa iyah kecuali hanya kepada Allah sama dengan kalimat illallah. Sehingga la ta'budu illa iyah sama dengan la ilaha illallah. Sehingga ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat jelas kenapa disebutkan dalam pembahasan kitab tauhid wallahu a'lamu bissawab dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan kembali pembahasan ayat-ayat yang berikutnya wallahu a'lamu bissawab walhamdulillahirabbil alamin yang mempertanyakan persilakan Bagaimana kita mensikapi anak kita yang masih kecil, umur 4 sampai 5 tahun, didapati mencuri. Apakah cukup kita ganti barang yang dia curi, ataukah bagaimana? Ya, itu langkah yang pertama. Kita kembalikan barang yang dia curi tadi itu, dan meminta maaf kepada pihak yang dicuri, Kemudian sang anak tadi itu dikasih pengarahan, dikasih hukuman sesuai dengan eh, dengan tingkat anak tadi itu. Sehingga sang anak memahami ini tindakan atau perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru, tidak boleh mengambil barang orang lain dengan tanpa hak. Sehingga nggak cukup dengan semua tempat diganti, kemudian anaknya dibiarkan, bukan, tetapi diganti orangnya. Kemudian anaknya juga dikasih pengarahan, dikasih penjelasan sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Kalau perlu kasih hukuman sesuai dengan keadaan dia. Dan bagaimana pula bila dia terus mengulangi perbuatan tadi itu, diupayakan demikian, diupayakan dijelaskan digambarkan sedemikian rupa sama sang anak, ini perbuatan yang sangat kecil, yang sangat kotor, yang sangat bagus. Dengan cara yang tepat. Sehingga sang anak itu betul-betul ngeri ketika perbuatan seperti itu. Nah, Allah a'lam. Bila akhwat sudah menikah, maka hak berwalidin ditujukan kepada siapa? Ya pada orang tuanya. Artinya kalau perempuan itu sudah menikah, dia masih punya punya kewajiban untuk berwalidain, berbakti sama orang tuanya. Cuman dia punya punya kewajiban tambahan. Dia juga harus berzauj, berbakti sama sang suami. Berbakti sama sang suami. Bahkan, kata para ulama, hakul zauj muqaddam ala hakul walidain. Haknya sang suami itu lebih besar daripada haknya orang tua dalam bab ini dengan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Lau amartu ahadan yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada sang suami. Namun sujud itu tidak boleh. Sehingga hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya haknya suami itu lebih besar, lebih wajib dilaksanakan oleh sang istri dibandingkan kedua orang tuanya. Bukan berarti kemudian dia mengabaikan orang tuanya, tetap dia berbakti sama orang tuanya, sekemampuan dia. cuma ingat, ada kewajiban lain yang harus dia tanggung dan harus dia kerjakan, yaitu kewajiban mengurusi sang suami dan juga kewajiban mengurusi sang eh, sang anak-anaknya. Begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Bagi yang lain? Sudah ada? Kalau tidak ada ya sudah. Kita cukup sekian saja. wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. astaghfirullah wa atubu ilaih.